Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umroh juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk menuntut ilmu. Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebenarnya mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin ber, beramal amal apapun dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu ya Alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh Semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin eh, Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas ya surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Korun yang Korun juga Mingkomi Musa dari e, kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang e, mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Kata para ulama ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka nah haditha yuftara. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka nah haditha yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada e, faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, para mufassirin ya, terutama saya mengambil dari uh, tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Rahman bin Nasir Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat uh, Al-Qasas. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala kita mulai auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman tasin mim dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah huruf yang Eh, terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang roji Allah alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah eh, peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab. Sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh karenanya tosin mim tidak boleh dibaca. Tapi dibacanya per huruf. To sin min. Alif lam mim. Jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh karenanya ada yang bilang ada yang, seorang yang salah baca dia baca alif lam ra ha mim nun padahal ar-rahman. <laughs> dibaca apa? Alif lam ra ha mim nun padahal ar-rahman. Ya. Kalau ar-rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf tidak boleh dibaca karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu kak suku kata tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ra alif lam mim ra ta ha, ha mim ya. Yasin maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa mau bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama untuk mengingatkan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut, di antaranya tosin sin, mim, di antaranya alif, lam, mim, di antaranya toha. di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, Nun. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi Alaihi Wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Kau tidak pernah membaca kitab sebelumnya wahai Muhammad dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu atau kau merangkum atau kau meringkas atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabi Ummi tidak bisa baca tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Qur'an turun Al-Qur'an yang turun dengan bahasa Arab yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat. Maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. bosnya Al-Quran dari bahasa Arab dari huruf-hurufnya diantaranya tosin mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadal Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan. Ya. Kemudian kata Allah, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi yu'minun." Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Firaun. Berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci. Sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum Muslimin Terus ada ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel agar kita tahu bahwasanya musuh kita orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, Eh, kemudian Allah berfirman, Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir ya, syi'a berkelompok-kelompok, sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Di antara rakyatnya yang dia kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan ada sebagian dari kelompok tersebut ya, yang diperbudak oleh Fir'aun. Dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. E, disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt yaitu orang-orang Mesir. Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir ya bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya itu Firaun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya eh, Firaun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Ya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, ya, tapi percaya sama dukun. Ya. <laughs> ngaku Tuhan percaya sama sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan Eh, kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut. Ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya, maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka di disensus ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya sebagian orang beri masukan kepada Firaun, "Wahai Firaun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan, tinggal perempuan-perempuan saja." Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Firaun uh, agak baik sedikit ya. Maka dia menentukan satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala anak-anak di hendak dibunuh sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup ya untuk menghinakan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan. Itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi dan kami menjadikan mereka para pemimpin dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard dan kami memberikan mereka ya tempat di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Firaun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel dan mereka berusaha untuk ya membunuh seluruh anak-anak Bani Israel, namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana maka Allah lakukan. Dan sebenarnya Allah mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap, tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan? Allah mengatakan, "Kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa ya uh, mulai mendakwahi Firaun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Firaun tergulingkan. Jadi bertahap ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya atur tentang tergulingnya uh, Firaun ya. Ya, kalau Allah mampu, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, Dish, tewas bisa saja. Tapi nggak seru seperti itu. Paham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Taib. Kemudian uh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih." Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan. Keluar dari sensus yang dilakukan oleh eh, Firaun. Dia perutnya agak kempes tidak terlalu apa? tidak terlalu besar sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya, dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari ya, apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan kata Allah Subhanahu wa taala an ardi'i susui putramu fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka lempar letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Kata Allah, "Inna raduhu ilaiki wa ja'ilhu minal mursalin." Allah berjanji, "Kami akan kembalikan putramu kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para para rasul." sebenarnya di tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut itu semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di di kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian ahli tafsir mengatakan diletakkan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat Allah alam bisop langsung. Jadi langsung apa di? dilepaskan. Tatkala datang periksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna um, ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabiyah, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada e, ibunya Nabi Musa lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi sebagaimana tatkala dalam hadis malaikat pernah datang kepada tiga orang ada yang kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi apa? Buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya eh, bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini bagaimana so, anak bayi diletakkan dalam tabut ya. Bagaimana makanannya nggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ dia nggak bisa makan sendiri ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Sungai Nil berapa lama? Bisa jadi sehari sehari nggak dikasih makan bisa mati anak ini Ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di sungai ini, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya keranjang tersebut berisi uh, Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya melewati kerajaan Firaun. Kata Allah, "Faltaqatahu alu Firaun." Maka dipungutlah oleh keluarga Firaun, istrinya Firaun. Iltiqat yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang, tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya lukotah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak ber, tidak sedang mencari mencari e, Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan data, apa namanya tanpa sengaja, tidak. Allah yang sengajakan. Allah yang sengajakan bahwasanya ya Eh, tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Nabi kerajaan Firaun dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam kata para ulama liyakuna agar Nabi Musa jadi mereka ambil mereka ambil Nabi Musa mereka pungut agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan uh, akibat yang terjadi nanti akhirnya Nabi Musa menjadi apa? musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Firaun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibah tapi lamul ta'lil. Ya, lamu ta'lil artinya sebab. Kenapa? Mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Firaun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara tidur dengan nyaman di di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya justru ternyata Anak tersebut dia pelihara sendiri, dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? singgah sananya. Ini di, antara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Firaun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Firaun. Akhirnya tatkala diambil Firaun lihat itu Nabi Musa dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa, hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu li walak. Ya. Kata istri Firaun, ya ini anak ya akan menyenangkan kita menyenangkan saya dan menyenangkan engkau la taqtuluhu jangan kau bunuh dia ini dalil bahwa sini. Firaun ingin bunuh apa Nabi Musa tahu-tahu dapat keranjang dibuka loh ini kan Bani Israel ini <laughs> ya, mungkin mungkin coklat kulitnya ya Ya, kalau Bani Israel, eh, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel dibunuh aja. Istrinya bilang jangan, jangan. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wahum la yash'urun dan mereka tidak sadar. Subhanallah di antara takdir Allah ternyata istrinya Fir'aun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak. Kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak anak ini. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya. Ya, maka saya, saya sering sampaikan kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Firaun sadis atau tidak? Sadis, nyiksa orang, bunuh orang, bunuh anak-anaknya. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, "Jangan, Mas." Berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ante ya. <laughs> Baik para hadirin yang subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya mikir anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Kaking, saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, "Laula an rabatna ala qalbiha." Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karenanya ikhwan, ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya ya ya ya, ya Rob, ya Robku yang bolak-balikkan hati manusia. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang ya, maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, "Itu putra saya Musa," dibunuh nggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir akan dibunuh dua-duanya. Ini diambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Firaun. Taib. Litakuna minal mu'minin agar dia termasuk orang-orang yang beriman yaitu ibunya. Akhirnya kata ibunya dari Musa, wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, telurusilah apa telusurilah ya kabar-kabar adikmu Musa. surat bihi an junubi wahum layas la Maka kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung kalau dia datang langsung berbahaya tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya dari Musa hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, "Wa harramna 'alaihil maradhi amin qabl." Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istri Nabi Musa, melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Firaun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetek Nabi Musa, Nabi Musa nggak mau. Ibu-ibu datang nggak mau. <laughs> Ibu datang lagi nggak mau. Ini gimana ini anak ini? Nggak ada yang mau. Setiap datang sampai disebut dalam oleh ahli tafsir dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar, suruh di, disusui, nggak ada yang nggak ada yang bisa. Nabi Musa tidak mau ya, nggak enak semuanya. <laughs> Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa menangis masih kecil, tidak, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak, Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan baru datanglah apa? kakaknya Nabi Musa, akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan. Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Wali ta'lama anna wa'dallahi haq. Agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar, walakinna aktsarahum la ya'lamun dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui dan itu waktu yang singkat tidak lama Nabi Mu, ibunya Nabi Musa ketakutan nggak waktu datang pemeriksa ketakutan dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah wahyu dari Allah dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia letakkan di atas keranjang dia letakkan di sungai Nil waktunya sempat nggak nggak mungkin sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari jadi berjalan langsung ke ke kerajaan Firaun kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis menangis ya karena kelaparan bingung mereka cari mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya waktunya singkat Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya Pak, ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan dengan penuh ketakutan, sekarang tidur tinggal dengan kondisi nyaman di kerajaan di, kondisi nyaman, tinggal di kerajaan yang mewah, ya kemudian dihormati diberi gaji luar biasa nyusui anak sendiri dapat apa dapat gaji intinya apa karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa ya jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Fir'aun dan bala tentaranya kata Allah walakinna aktsarahum la ya'lamun namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi taib Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Fir'aun, jadilah dia orang terpandang ya. Jadi Bani Israel, kulitnya Bani Israel. Ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Fir'aun. Dikenal apa? Musa bin Fir'aun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat. Ya. Ya, kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, Walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna, kedewasaannya disebutkan umurnya 40 atainahu hukma wa ilma kami berikan kepada dia hukum dan ilmu yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi setelah Musa berumur berapa 40 diangkat oleh Allah ini sebagai pendapat sebagai ulama ya. intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi wa kadzalika najizil muhsinin demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik disebutkan dari Musa ya selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun dia sering bantu Bani Israel sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa dia dari suku Bani Israel? Ya, maka Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha." Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir. Tatkala dalam kondisi tenang, ada yang mengatakan di siang hari bolong orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak tidak tidak lagi tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin uh, di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hada min syiatihi wa hada min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari uh, aduwihi yaitu dari suku Al-Qib, dari Akbat, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastagosahu alladhi min syi'ah. Tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastagosahu alladhi min syi'atihi. Maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladhi min aduwihi. Untuk mengalahkan orang yang uh, memusuhi mereka. Disebutkan su orang suku Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang berat. Dia tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong, "Wahai Musa, agis nih tolong saya." Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa fakodo alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, "Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku." Faghfaralah. Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Taib Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbad dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, Mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberi di, diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan, tinggal nyaman bersama Firaun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh berkhianat kepada orang berbuat baik kepada pada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya, tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya dan orang kafir ada empat model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita itu yang berhak, itu yang harah, darahnya halal dan hartanya halal. Adapun tiga model model lainnya tidak boleh dibunuh seperti kafir Al-Musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang, namun dia minta diamankan tatkala diamankan maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan muslim negara muslim dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya? upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam, ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir muahad. Kafir muahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka, maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatal mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Oh, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh, setiap kafir hartanya apa? halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang. Ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus di, dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya tatkala perjanjian Hudaybiyah hanya cuma satu, satu tahun lebih. Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak uh, tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir terjadilah perjanjian Hudaybiyah dalam waktu satu tahun lebih jadilah ribu Kaum muslimin jadi berapa? ribu Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim sehingga mereka mungkin mendengar hujah mendengar dalil sehingga banyak mereka masuk Islam sehingga tatkala Fatum Makkah jumlah kaum muslimin 10 ribu sungguh cepat oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah fatham Mubinah. Inna fatahna laka fathah mubina. Ini bukan Fatu maka, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut, dalam kondisi damai ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat satu setengah tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa apa? Berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau ngebom sana ngebom akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kekuasaan orang orang kafir? Maka maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh uh, suku Kipti ini, suku suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. <laughs> Qadarullah. Jadi eh, eh, Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta ma minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun kata Allah faghafarlah. Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad berazam dia mengatakan ya Rabbku karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku engkau berikan aku karunia, engkau menerima tobatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nemu satu kali diterima tobatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi eh, bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya, disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya, tatkala orang sudah apa namanya, tidur. Intinya kota lagi tenang. Eh, besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan. Ya, khawatir, yataraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Firaun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Firaun pun Tuhan dia pun nggak tahu. Fa'idha istan istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala dia pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong teriak-teriak lagi minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin. Kata Nabi Musa sungguh engkau adalah orang yang menyesatkan yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? <laughs> Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwullahuma. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik tatkala Mesir ini mulai mengganggu mengganggu Bani Israel tadi. Maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya Sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Eh Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israel. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian aturidu antaktulani kama qatalta tanab sambil ams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan inturidu illa antakuna jabaran fil ard. Sungguhnya kau eh, hanya hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi wa maturidu antakuna antakuna minal muslihin dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Tatkala kondisi dalam demikian tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, "Innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk." Sungguhnya orang-orang sudah berkumpul, bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj inilah kami nasihin. Keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan wajah rojulun min aqsal Madinah. Ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan wajah min aqsal ti rojulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari uh, dari ujung kota datang kemudian bergegas bergegas datang kemudian menasihati kaumnya wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa lelaki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tujukan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting Allah akan sebutkan nama orang ini. Tapi Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tujukan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbina najini minal qaumidz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madiana, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Shu'aib. Ya. Nabi Shu'aib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Firaun makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang tahu-tahu diingatkan orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan. Kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, tidak langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan? Dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan Daging kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam. Padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut takut tabi'i, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut disebut dengan takut yang di, dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang e, menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang e, takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? syirik. Jangan seperti ada saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah dia mengatakan Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut, tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid yang salafi cuma Tarsan. Ya. Siapa yang nggak takut sama macan dan singa ya? Cuma Tarsan yang tidak takut. Oleh karena perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, takut seperti ini wajar, seorang ketakutan wajar ya. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a ma'a Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka, qala ma khatbukuma?" Ada apa gerangan dengan Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata kedua, kedua wanita ini berkata, "La nasqi hatta yusdiru ri'a." Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang mengambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami mengambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk uh, mengambil air buat kambing-kambing kami. -kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya, maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kemudian Nabi, Nabi Musa berdoa, Ya Rabku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin mati subhanahu wa ta'ala. Jadi kisahnya dari Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, ma khutbukuma, ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan ya. dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh berdua-duaan bisa menimbulkan apa khalwat ini tidak boleh tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan ada apa bu nggak jadi masalah ya nggak jadi e, masalah karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya kalau sama-sama ketemu ahwat kadang-kadang dia ada keperluan nggak berani ngomong tapi kalau sama ibu yang lain ini gimana kabarnya bu santai sama ibu yang lain ya padahal wanita yang bercadar ini lebih lebih utama untuk ditolong misalnya Ya kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya kita ngomong tidak jadi masalah. Gimana kabarnya? Ada perlu bu? Ada yang bisa saya bantu bu? Ya. Bang, bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita uh, bantuin. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khotbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun uh, menjelaskan. Sebenarnya ahli tafsir menyebutkan <clears throat> bahwasanya uh, orang para lelaki ya ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh tujuh orang atau sepuluh orang. Jadi mereka buka batu tersebut rame-rame, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi, tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah mereka tidak mampu untuk apa namanya mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Yang harusnya bisa hanya bisa diangkat tujuh orang sepuluh orang Nabi Musa angkat sen sendiri. Nah, terus ambil air kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan ada yang mengatakan sudah jalan tujuh hari. Tujuh hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya karena yang diisi selama tujuh hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya udah kempes ya, tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah, sebuah pohon bingung ya, nggak ada yang jamu dia. Ya. Ini nggak ada yang kenal dia. Ada yang kenal dia atau tidak? Nggak ada. Ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir? Ya, kemudian Fasta Taama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di semuka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustadz, saya ini kenapa ya? Sabar. <laughs> Ente ustaz, ini, ini nabi bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak? Enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente ya sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas. Ya, bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang. Ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, nggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi ini lima anzal ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir sangat butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah minta, "Ya Robku sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepadaku." Jadi ini doanya minta minta makan. Oleh karena para hadirin Subhanahu wa taala di antara adab doa yang disebut oleh para ulama seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, ya Allah aku lagi lapar, maka ini ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawasul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya antum perinci ya Allah saya begini, begini, begini dan itu lebih lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? <laughs> Ditolak lamaran. <laughs> ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus ya Allah. <laughs> Tapi jangan bilang padahal saya cakep ya Allah. Ah ini nggak bisa begini. <laughs> jangan gitu. <laughs> ya benar tunjukkan ya Allah saya sudah berusaha ya Allah udah ini udah kerja tapi ditolak lamaran ya Allah. Tolonglah hambamu ini minta kepada nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang saya lapar ya Allah. Oleh karena para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah minta apa saja, jangan pernah malu. Ente ngapain malu sama Allah? Malu sama orang iya. Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, "Ah, masa gini aja minta." Jangan begitu. Disebutkan para salaf mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya akhi semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah. Wa ma bikum nikmatin fa Allah. Seluruh nikmat dari Allah, maka tidak mengapa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kelaparan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah, jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi ala stihya. Tiba-tiba datang salah seorang dari dua, dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik, ya pujian. Ya, kalau wanita nggak punya malu repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit, dipingit ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek malu ah malu. Mau telepon cewek malu. Ya. Mau apa-apa malu. Aduh, malu. Ya. Malu itu baik mengantarkan dia mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau nggak punya malu nekat dia. Dan sekarang di zaman ini banyak wanita nggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul tiba-tiba dia datang, "Eh, hey, gimana lulu padeh?" <laughs> Eh, datang <laughs> yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Oh, perempuannya sudah nggak punya malu. Maka saya sering sampaikan kalau lagi nazar harus cari perempuan yang apa? pemalu. Kalau lagi nazar cari perempuan yang malu tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar perempuan yang ngelirik begini, menatap tinggalin. Ini perempuan nggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an. Wajat ihdahuma al istihya. Dalam kondisi malu. Qalat, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata sungguhnya ayah kami, ayahku mengundangmu liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas, maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal bagaimana dia membunuh orang, Kemudian dia lari dikejar oleh uh, para pengikut Firaun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qaumi dzalimin. Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, lelaki ini banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Ya. Yang benar, Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Shu'aib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib datang setelah kaum Nabi Lut. Ya. Wama kaum eh, Lutin minkum bibaid. dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata dan sungguhnya uh, tidaklah wa ma qaumul minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Shu'aib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Shu'aib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak kemudian Nabi Nabi apa? Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya pendapat yang benar ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga selain Ibnu Katsir bahwasanya oh, lelaki ini bukanlah Nabi Shu'aib meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Shu'aib. Kemudian Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Shu'aib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Shu'aib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Shu'aib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apa apa si, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Nggak mungkin itu sifat orang beriman. Ya. Kemudian kalau apa namanya Nabi Shu'aib adalah ayah mereka berdua wanita ini. Mana berani Nabi Syaib mengatakan wahai Musa, mau nggak kau gembalakan kambing-kambing saya? <laughs> Ya, Nabi Syaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, eh, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi zalimin. Sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Firaun. Jadi Firaun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, "Ya abati ta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya? Kalau kuat kata para ulama karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin terpercaya kata mereka karena wanita ini waktu datang malu-malu kemudian mengantarkan Nabi Musa kepada ke rumah ayahnya. Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Ini Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan, dibilang bilang belok kanan, belok kiri, hanya suara yang dia dengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan, belok kiri nggak jadi masalah. Tapi kalau gimana mas, ah, itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, nggak apa? Ini Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan dia diundang oleh orang, diundang tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah, dia mengharap upah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para mengatakan jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela, tetapi tatkala dia bekerja bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Ya. Dan ini peringatan kepada para dai, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat atau tatkala dia mungkin uh, mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri diterima tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap, bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu dia terima nggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia, dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya di, diberi makan oleh dua eh, ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. <laughs> Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama delapan tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa'in atmam ta'ashran famin indi. Kalau kau kerja sepuluh tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. <laughs> Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki ya menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Uthman Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarin, dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya. Jadi, ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita ya. Dan ini banyak terjadi pada jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita nggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa Ibnu Musayyib yang putrinya di, di, di, di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa muridnya yang miskin. Ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang yang soleh. Ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa? Meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140 ribu. Itu pun uh, utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? <laughs> Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah <laughs> punya rumah, uh, ya, ya mungkin ada yang naksir ya. Eh, kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Uang pun juga nggak punya. Akhirnya tawar sama ya akhirnya saya mau ya. Saya kasih mahar, ya, maharnya berapa terserah kalau oh, terserah kan alhamdulillah kalau terserah. <laughs> Akhirnya saya beli buku harganya puluh ribu, saya masih ingat saya utang puluh ribu. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah ustad. <laughs> oh gitu Ustaz Abu Sa'ad, Ustaz Abu Sa'ad Hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang udah Firanda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana Gak usah mikir. Nah, dia tidur di mana, istrinya tidur di mana, rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. <laughs> Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140 ribu saya bisa punya anak lima sekarang. <laughs> Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan ya, ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu. Saya tanya apa maharnya? Kalau nggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang nikah aja, saya jadi 140 ribu, 2 <laughs> juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak empat ya. Alhamdulillah udah ya Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala kalau antum mendapati seorang yang laki yang soleh ya dia ini sudah berusaha nikahkan ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya idza ja'akum man tardau man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang uh, kalian ridho akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah, ya, nikahkanlah. Daripada Anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Allah alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik. Ya adik dari jadi kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Musa adalah yang adik karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya sehingga melihat amanahnya Nabi Nabi Musa kemudian dia yang mengatakan wahai ayahanda pekerjakanlah apa Nabi Musa ini semua tawaran dari sang adik ya maka maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dari dan tidak menikah dengan yang lebih lebih tua oleh karena pertama mengatakan kalau menikah menikahkan yang lebih muda ada masalah tertentu tidak mengapa meskipun yang tua belakangan. Jadi ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah, yang muda belakangan enggak. Ya kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu kamu kakaknya aja. Ya, saya nggak suka kakaknya maunya adiknya nggak bisa ini ya, enggak benar seperti ini. Ya, terus bagaimana? Cinta nggak bisa diatur ya. Emang mau diatur kemudian di rubah sinyalnya ke situ ya belum tentu bisa. Dia nggak, saya maunya sama ini. Ya, kamu sama kakaknya aja ya nggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan Adanya meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun namun eh, kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua maka kata para ulama Nabi Musa bekerja selama 10 tahun 10 tahun ngurus sawah ladang jadi penggembala kambing dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi ya. ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang yang mulia. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya setelah 10 tahun maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya keluarga dia semuanya di mana di Mesir Allah berfirman falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun gembala kambing wa sara bi ahlihi dan dia berjalan membawa istrinya ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami kalau suami mengajak dia untuk tinggal meninggalkan mertuanya maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya. Meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, nak kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin. Suaminya bilang, tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana, kita harus kerja di, tinggal di Mertapura misalnya. Ya, kebetulan papa jadi marbot di sana. <laughs> misalnya. <laughs> maka saat itu <laughs> maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu. Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran. Ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa alaihissalam bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam. Karena Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun mungkin Fir'aun lupa. Ya. ya artinya dia dia tunggu waktu yang lama. Sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib. Tatkala beliau berjalan, Anas min janibi Turi Naro. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Turzina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, "Qala li ahlihi umkuthu ini Anas tunaro. Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku, aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun semoga semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala uh, Nabi Musa sampai ke sana maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah ya dari arah pohon ya. Suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ana rabbul alamin. Aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur ya dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an alqi asaq dan lemparkanlah eh, apa namanya tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surat Toha ya eh, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahal ataka hadithu Musa. Idro'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli minha bi qabasin aw ajidu Falamma ataha nudiya ya Musa. Inni ana fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa aku adalah Rabbmu, fakhla na'laik, bukalah kedua sendalmu. Inna kabil wadil muqaddasi tua. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. memasuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Ya. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar dan kulit himar najis tapi nggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang yang mulia. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Ahlul Bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa? Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf. Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap satu paket yang tidak yang jamit, yang tetap tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan fastami' lima yuha dalam surat Toha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al Afalil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog Allah ngomong, Nabi Musa ngomong, Allah ngomong nggak bisa ini nggak nggak ada. Terus bagaimana kata mereka? Ditawil bahkan Imam Al Qurtubi juga terjerumus dalam dalam hal ini. Imam Al Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullah taala semoga Allah mengampuni beliau ya Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak, ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah kemudian <tsk> ya. dan ini semua adalah takwil yang batil yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa matil biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah demikian juga orang-orang Mu'tazilah dan yang lain Jahmiyah mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi Kata mereka dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah kemudian Jibril, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Quran ini bukan dari Jibril, tapi dari dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka. Tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad. Yang ingin memaknai maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Quran. Orang-orang liberal mengatakan Al-Quran ini, bahasa Arab ini, ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi ya, Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Quran cari maksud-maksudnya. Jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran itu ada maksud-maksud yang nggak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan, kesamaan, maka ditolak. Ya karena mereka tidak meyakini Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini Al-Quran adalah firman Allah subhanahu Wa Taala Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka kata Allah fastami' lima yuha wahai Musa dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa dalam surat Toha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang yang aku sebagai Tuhan ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa matil biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, Kola hiya asoya. Jawaban pertama, oh ini tongkat saya. Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya. Atawakkau alaiha. Aku bersandar di atas tongkat tersebut. Wa syubila biha ala gonami. Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan dengan dimakan oleh kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban, pas lagi waktu itu lagi musim iktikaf, ya. Musim iktikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai masih muda. Masih muda kemudian jalan melewati orang orang sedang tidur. Saya tegur, "Assalamualaikum." Itu masih muda ya. Kenapa pakai tongkat? Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu <laughs> Waduh. Gak, kambingnya ketinggalan kambingnya. <laughs> nah, ini eh, Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. Atau wakau alaiha wa ahusyu biha ala gonami dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat ya. Orang yang hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." kaget ya lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? Oh ini tongkat saya, saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini. Oleh karena sebagian uh, sebagian apa ada sebagian eh, ahli ilm yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah, jangan langsung-langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukadimah, enggak langsung. Ya. Antum jangan ada orang lagi makan, lagi makan di restoran antum datang. Sungguhnya kita akan meninggal dunia. <laughs> dia lagi makan, <laughs> Terus gimana? Gimana lezat memakan? Ya nggak bisa, dakwah nggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, kayak halo gimana kabarnya? Masya Allah enak, saya pesan juga ngomong bareng-bareng. Pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu. Ya. Kalau langsung-langsung ya orang tidak tidak bisa apa? Tidak bisa terimalah. Lagi makan antum datang tahu azab kubur mengerikan. <laughs> gimana mau? Ya nggak nyambung ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukaddimah. Kalau Allah memberikan mukaddimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukaddimah, Allah tanya apa itu di tangan kanan Nabi Musa dengan semangat cerita. Ini adalah tongkatku. Dan bahkan kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia. Antum bisa tanya tentang kimia, gimana sih kimia kok bisa unsur ini jadi dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman tak kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak. Uh, jadi di sana di cerita semua di sana sih Kenapa dia suka makan sana sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu. <laughs> dia cerita semangat. Nah, di situ ada bisa nyambung baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit demi sedikit. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya, saya gunakan untuk berjalan bersandar untuk cari uh, makanan buat kambing. walia fiha ma'aribu ukhra dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, "Alqiha ya Musa." Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya taring keluar, mengerikan, oh, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak lemparkanlah tongkatmu dalam surat Al-Qasas, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa? berubah bergerak-gerak seperti ular yang yang jadi ular beneran. wala mudibiran walam yuaqib. Nabi Musa langsung kabur jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik, langsung lari. <laughs> Jadi langsung balik belakang sama eh, ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Ya. Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Wala mudibiran langsung langsung balik gini. Enggak enggak nongeng enggak noleh-noleh lagi belakang. Wala akib sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. <laughs> Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, akbil wala takhaf wahai Musa, balik, jangan takut." Innaka minal aminin. Sungguhnya kau orang yang yang aman. Kata dalam dalam surat Thaha kata Allah, "Khudhha wa la takhaf, sanu'iduha ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Firaun. Nah kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Firaun beriman? Dia aja kabur. <laughs> <laughs> Jadi tidak Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanui duha sirata ula. Kami akan ulangi lagi uh, proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in." Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu dimasukkan min goiris uh, eh, takhruj baidoa ah, maka akan keluar tangan yang putih min goiri suin bukan karena penyakit jadi katanya seperti ada cahaya seperti cahaya rembulan di tangan beliau jadi bercahaya ini kita bayangkan ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu jadi ini mukjizat yang luar biasa ada cahaya keluar dari apa dari tangan inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Watmum ilaika janahaka minar rahbi dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat. Hadap itu Firaun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan begini cara, Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah. Ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa uh, tidak takut di hadapan Firaun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fadani kaburhana min rabbika ila Fir'aun wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Firaun dan para pengikutnya, "Innahum kanu kauman fasikin Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa takut. Kalau Robbi ini inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaqtulun. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara <laughs> takut di dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir, diam-diam supaya tidak ketahuan Fir'aun. Sekarang malah suruh nemui Fir'aun nih, repot. <laughs> Jadi dia mengatakan, Ya Allah. Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. Ini qataltu minhum nafsan. Saya pernah bunuh orang, Ya Allah. Wa akhafu an yaqtulun. Aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. Fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni, ya utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. Ini akhafu ayyukadzibun, aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kata Allah kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Wa naj'alu lakum sultanan fala yasiluna ilaikuma. Bi ayatina antuma wa man wa man ittaba'akum wa man ittaba'akumal Kata Allah dan uh, kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua ya dengan ayat kami maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan akan menang. Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa karun atau, kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi." Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi ini nabi. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Toha, Nabi Musa berdoa. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah apa? Dadaku. Wa yassirli amri dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, hilangkanlah kekaku, kekakuan dari lisanku yafhau yafqahu qawli agar mereka paham perkataanku. Wajali waziran min ahli Harun akhi usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Ini minta agar Harun menjadi uh, jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian oh, apa? Uh, wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira agar kami bisa bertasbih kepada Engkau dengan tasbih yang banyak, agar kami bisa menyebut-nyebut Engkau, berzikir kepada Engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira dan Engkau Maha tahu tentang kekurangan kekurangan kami dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad uti tasulaka ya Musa. Telah dipenuhi permintaan Engkau wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa yaitu kata Nabi Musa ya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang dai tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang dai dadanya lapang, maka dia akan ya tahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa dadanya lapang? Nerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya nggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada likaliku pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrahli sodri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wa yassirli amri." Ya Allah mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, "Wahlul uqdatam min lisan." Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat disebut dalam buku tafsir ya, bahwasanya Nabi Musa Nabi Nabi Musa alaihissalam uh, eh, waktu kecil ya disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Jadi istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa, Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. <laughs> Kurang ajar kan ini masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. <laughs> Jadi Firaun tambah jengkel. Ini ini Bani Israel ini mungkin ya artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah janggut cabut apa? Jenggot uh, Firaun. Maka Firaun ingin membunuh Musa, kata istrinya, "Jangan, dia tidak paham, dia cuma anak kecil nggak paham. Coba tes dia." Maka dikasih saya nggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah satunya saya lupa ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyat, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas, dia pasti lempar lah. Masa dia ambil, kemudian masukkan dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting ya. Kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya masa dia ambil, kemudian masukkan ke ke mulutnya. Jadi wallah alam besok yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Fir'aun. Maka kalau dia ngomong sama Fir'aun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karenanya para hadirin rahimah subhanahu, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil, yang bahkan Nabi Musa sekarang akan mengatakan, "Ya Allah, biarin saja Harun yang ngomong bukan saya. Kenapa dia lebih fasih?" Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Musa mengatakan, "Huwa afsahu minni Dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Firaun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah apa namanya Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang nggak pede, ya. Seperti Nabi Musa sekarang dia tidak dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada harinya, hari hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara. Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa jadi eh, qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Firaun tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Firaun di zaman tersebut. Jadi Firaun itu istilah pemimpin Mesir, ya, istilah kalau bahasa kita raja. Ya. Jadi Firaun itu bukan nama tapi dia raja mak maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Firaun zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah e, mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Firaun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah, eh, dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum eh, bisa yang bawa Al-Quran bisa buka surat Asura, Asyuara Asyuara dari ayat 18 dan seterusnya. Asyuara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Fir'aun, datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun. Dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun, sosoknya yang hebat, ya kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya? Ya, Eh, Aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku biarkan aku bunuh Musa. Biarkan aku bunuh dia. Ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian. Dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang rubah-rubah agama kita. Maka dia bilang ini akhaufu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tentram jadi kaya raya dengan model seperti ini, datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhhira fil ardil fasad atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa Firaun berkata, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad." Dia mengatakan wahai kaumku kata wahai rakyatku kata Firaun, Ma urikum illa ma'ar. Apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa illa sabila rasyad. Dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah ya. Coba antum perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma'ar. Aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Firaun ini pernah dinukil oleh seorang khatib lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma wa ma illa sabila rasyad. Padahal perkataan Fir'aun. saking pintar, maksud saya saking pintar ngomongnya apa? Fir'aun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat asy Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walida, walabista fina min umurika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di, di antara kami. Artinya Firaun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil siapa yang rawat saya? Di mana di kerajaanku saya rawat. Pintar nggak Firaun ngomong? Pintar. Dia nggak langsung penggal tidak. Dia dihormati. Dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabis tafina min umrika sini dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Firaun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, di, oleh Firaun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya. Bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan. Kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustad. <laughs> Kira-kira begitulah. Oh. Kalau kan udah kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya dulu bunuh orang, ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak ingin, sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa dia akan berjidal dengan siapa? Firaun. Dia kenal betul siapa Firaun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Firaun, maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin ya. Wa, uh, apa, uh, dan kau termasuk golongan yang tidak tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur, kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala fa'altuha idzan wa ana minadh Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar saya salah, tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israel. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau gini gini gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak? Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Fir'aun karena memang dia Fir'aun yang bunuh anak-anak sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut kemudian terhanyutkan di sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Fir'aun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Kala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Siapa Tuhan Rabbul Alamin itu? Siapa itu? kala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang ngaku sebagai apa? Tuhan. Tapi cuma Tuhan Mesir. Paham? <laughs> Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Robku penguasa langit dan bumi dan di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum mukinin jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Firaun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan saya juga Tuhan. Gimana? Dia cuma cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un. Dia berkata kepada anak buahnya, lihat ya apa yang dia omongin si Musa. Jadi ingin ngejek, itu Musa ngomong apa itu? Ngelindur. Ini ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, kalau rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah adalah Robmu dan Rob nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangannya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi, Nabi Musa agar orang-orang berpikir. Seandainya Firaun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan dia belum ada. Paham? Maka Nabi Musa mengatakan Allah adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rob kalian dan juga Rob nenek moyang moyang kalian. Nah, ya, Fir'aun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah nggak ada jawaban dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, Jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan nggak usah dibantah. Oleh dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa kenapa dia suka noleh ke belakang tengok-tengok sudah jauh mana singa. Karena cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang apa sih kata orang. Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahat, Abu Abu Abu Lahab, eh, Abu Lahab ya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan ada sabi, ada kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama Nabi iman kalian. Tapi tidak peduli, tidak di, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk di dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah eh, Fir'aun tatkala sudah kehabisan dalil dia mengatakan Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la ini takhota ilahan goiri, la ja'alanna kaminal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Uh, mohon maaf ya, ini waktu tanya jawab sebenarnya. Ya. Gimana tanya jawab belum selesai ceritanya? Terus saja ya. Maafkan daku ya. <laughs> Nanti kalau masih lanjut lagi sesi hadiahnya juga nggak usah, kita ceramah terus. Boleh. Tapi <laughs> para hadiah eh para hadiah yang Subhanahu wa taala. Sekarang Firaun sudah emosi dan dia mengatakan, "La ini takhata ilahan ghairi la ja'al ala aj'alanaka minal mas'udin Kalau kau ada tuan selain aku, saya akan penjarakan kau Sekarang Firaun akan menjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Firaun kan dia istilahnya apa? Dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk luar. Kata kata rakyatnya, kamu di luar, Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image, maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya, ayo masuk. <laughs> Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat, dan akan menjarakan Musa, alaihissalam, dari Musa bilang, Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti, punya mukjizat. Musa uh, Firaun terpancing, nggak jadi penjara. Terpancing. Qala fa'ti bihi kunta minas sadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul? Kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa asahu fa idza hiya thubanum mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala Eh, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata kata Nabi Musa wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari si Allah. Wa man takunu lahu akibatud dar dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu zalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, "Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Fir'aun berkata, "Wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku." Kata Ibnu Kathir ya. Atau ya kalau nggak salah Ibnu Kathir. Fir'aun warok ya. <laughs> Dia mengatakan dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma'alim tuh saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan, tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, "Fa'auqid li 'ala tin, faj'al sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni minal Kata Firaun, "Wahai Haman, bakarlah e, tanah artinya menjadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas." Ya, sungguhnya aku menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya e, Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya kami pun lemparkan ke dalam lautan fanzur kaifa kana aqibatu zalimin lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat zalim disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaum jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat pertama kali dia mengatakan ya eh, ma alimtu lakum min ilahin ghairi aku tidak tahu ada tuhan kalian selain aku Kedua dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia ngaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun? Lihatlah bukankah kerajaan Mesir punya saya dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah. Akhirnya dia ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalaupun ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan Amerika, saya Tuhan yang paling tinggi di antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan fa akhadhahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diadab di neraka jahanam gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan fa akhadahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia saya raja raja Mesir. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, <laughs> ya sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang bagaimana duel dia dengan pada penyihir akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ya dan sekarang kita buka sesi uh, tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini ber bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Yang lain yang Pertanyaan yang susah saya sortir ya, yang tidak bisa jawab ya. Cari yang gampang-gampang aja. ada yang mau tanya langsung silakan ya. Yang mau tanya langsung silakan. Mungkin ada yang tidak bawa pena ya. Ada yang bertanya? Silakan. dijelaskan lebih rinci tentang hijab cahaya. Barakallah. Uh, eh, jadi beliau bertanya apakah Allah punya hijab cahaya? Benar ya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong nggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun di bawah matahari terik jaraknya satu mil. Mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran. Karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian. Tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj, sudah mencapai tempat yang tertinggi. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu?" Kata Rasulullah SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah. Ya, Rabbi arini anzur ilai, kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat engkau. Qala lan tarani, kata Allah kau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa anistaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah ke gunung. Jika dia masih utuh di tempatnya maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala cahaya Allah cahaya Allah turun, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung meninggal setelah itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan Ta'allamu annakum lan annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian bisa kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Ya. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salah mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan nggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? tujuh puluh sekalian. <laughs> misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surga aja masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa. Ya. Ya. ilaika dha'fi aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku ya ya kita keluhkan jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik kata para ulama kalau anda berkeluh kesah kepada orang lain ente berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang anda alami berarti anda mengeluhkan Allah kepada dia paham kalau ada orang mengeluh aduh saya ini aduh banyak utang saya ini gini gini ya berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun? Oh. Umur Nabi Musa berapa puluh? tahun tahun. Jawabannya juga singkat, wallahu alam. Ya, terima kasih. Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah. Ya, Allah terserah Allah. Ya. Apa? Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah Rasulullah sallallahu di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Afwan Ustaz, tadi kan Ustaz ada menjelaskan tentang bahwa seorang istri tidak wajib dalam hal tidak kedengaran, diulang. Tadi kan Ustadz ada menjelaskan bahwa uh, tidak wajibnya seorang istri mematuhi suami dalam hal kemaksiatan gitu kan Ustadz. Iya, Tadi kan Ustadz mencontohkan masalah suami eh, apa istri yang jarah ke tempat orang tuanya yang dilarang oleh suami gitu Ustadz. Iya. Uh, itu kan ini Allah alam apa uh, ceritanya ini sahih apa enggak gitu. Bahwa dulu kan ada sahabat yang berperang terus di apa diwasiatkan kepada istrinya untuk tidak keluar rumah gitu Ustaz. Ada kabar bahwa uh, orang tuanya terus sampai meninggal gitu dia nggak bisa hadir. Nah, itu kan di apa dijamin surga gitu karena dia patuh sama suami. Terus kalau kan tadi kata Ustadz kita nggak wajib apabila kita pengen ke tempat orang tua terus dilarang sama suami kita nggak wajib mematuhi itu itu nggak bentrok kan nggak sama yang itu cerita, cerita di mana itu saya tadi kan bilang sahih enggak gitu Ustaz. Apa? Sahih enggak ceritanya itu? Oh, ditanya. Uh -uh. Saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Saya baru dengar juga ceritanya ya. Dalam ada yang tahu tolong kasih tahu saya di mana di buku mana? Di Sunan apa di hadis dhaif atau hadis palsu ya? Tapi hah? Oh, di ceramah. Ya. Itu bukan buku hadis ya. Jadi kalau bisa ada buku hadis ya. Kita bilang uh, uh, Allah alam ya sepertinya riwayatnya Allah alam menurut saya nggak nggak benar. Tapi coba dicek ya. Kalaupun dia benar tentu ada takwilnya. Tentu ada takwilnya. Jadi uh, yang jelas kita tidak boleh maksiat ya. Hadisnya jelas lah. ta'ata li fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka seorang suami tidak boleh. Ini dinaskan oleh para ulama. Tidak boleh melarang istrinya untuk bersilaturahmi karena berarti menganjurkan istrinya untuk memutuskan apa silaturahmi. Memutus silaturahmi dosa besar la yadkhulul jannata qati. Seorang putus silaturahmi tidak akan masuk surga. Ya. Bukan berarti juga tiap hari ketemu ayahnya, enggak juga. Ini ya enggak benar. Artinya mungkin dia sebulan sekali jenguk ayahnya, maka enggak boleh dilarang. Kalau suaminya melarang maka tidak perlu dia dengar, tapi dia dengan cara yang baik ya, dia tetap mengunjungi dengan tetap menjaga perasaan apa? suaminya ya. Adapun taat kepada suaminya, kemudian istri ibunya sakit dia cuekin, ya, ini durhaka yang luar biasa. Ya, ente rido kalau misalnya punya anak perempuan satu-satunya dinikahi sama suaminya suaminya bilang nggak boleh keluar rumah terus ente sakit-sakitan nggak ada yang bantu sampai ente tewas ente rido anaknya seperti itu nggak ada yang rido. maka saya bilang ini durhaka kalau kemudian e, taat kepada suaminya tidak mau merawat apa ibunya ini durhaka seperti ini saya bilang lebih taat kepada suami daripada istri dalam masalah daripada orang tua dalam masalah hal kerumah tanggaan. Paham? Seperti tinggal di mana, ya. Kemudian mau rumah yang model mana, itu harus taat kepada suami, bukan dalam segala hal. Anak pernah mendengar ceramah bahwa Fir'aun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Fir'aun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini nggak ada dalilnya ya. Fir'aun itulah Fir'aun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Fir'aun dengan apa? Musa. Kau bukankah dulu pernah jadi anak kami? Pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam ya. Bukan Fir'aun yang yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridho Allah cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah. Karena beribadah dengan harap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan wa ja'alni min warathati jannatin na'im. Ya Rabbku jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Quran dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma ilaiha min qaulin amali. Ya Allah aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, "Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Seorang ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inilah usinu dan dana takawala dan dana ad, Walakini as'alullaha al-jannah wa bihi minan nar." Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'ad. tidak pandai ngomong seperti doamu wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Jadi uh, tidak ada maksudnya tidak ada apa namanya pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga, yang minta surga. Ustadz apabila saya hendak menikahi adiknya Sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi Karena malu bagaimana Ustadz Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi Terima kasih Ya tulis surat mohon maaf Mohon maaf wahai calon iparku ya Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu ya, ya Tulis baik-baik Kasih hadiah Insya Allah dia tenang ya Ya, kasih hadiah ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi? Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? <laughs> Mati konyol ya. Ini orang kafir ya. Nabi Musa dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya ada Bani Israel, seorang dari Bani, dari Bani Israel yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Firaun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ya? Eh, misalnya dipecut pakai misalnya pakai apa? Pakai cambuk, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa dia minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong tapi terus langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? langsung mati. Jadi Nabi Musa salahnya apa? Tidak tidak total. Dia membela diri, hak dia cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan dan dan bukan itu namanya bukan kesatria tapi konyol kalau menyalahkan apa? Menyalahkan diri. Jangan menyalahkan diri, kabur aja ngapain? Mati di tangan apa? Orang kafir. Orang dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustadz bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah ini nanti episode berikutnya insya Allah. <laughs> Mudah-mudahan tahun depan ya. <laughs> Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya, padahal suaminya yang yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati ngomong baik-baik, ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, ya. kalau kita mendengar cerita-cerita Rasul itu kenyataannya para rasul selain Rasulullah itu uh, dakwahnya seakan-akan santai-santai. Hmm. Seperti uh, Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada uh, Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali uh, tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada uh, hari kecuali dengan dakwah. Yeah. Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, yeah. seperti apa atau kok mungkin rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum uh, eh, Sebenarnya uh, mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, Inni da'autu qawmi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sungguh ya Allah aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka, saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana nggak bikin jengkel. Ngomong aja, ngomong silakan gini-gini. Jengkel ini kurang ajar nanti. Begitu. <laughs> Terus apa? Tutup tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah tutup baju nggak mau dengar. Ini bukan bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Fala fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para rasul yang telah mu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya eh, sekali -sekali. tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa tidak dikatakan dia tidak dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak dakwa, tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan langsung berat kepada Firaun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Firaun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh suruh datang orang yang bunuh dia, yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas langsung tugas yang yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu kita pernah baca tentang kita eh, bahas tentang sejarah Bani Israel Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa namanya dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansor, kaum Muhajirin diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam nuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa nggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para ambia mungkin Allah sudah sebutkan nabi yang lain. Allah ingin Contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. <laughs> Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya eh, da, apa da, batul ar apa tak kulumin min sya'atahu itu e, makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya cara mengaku tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Satu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. <laughs> Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Eh, malas-malas <laughs> jangan terbit waliyadzubillah itu itu itu dari setan ya kalau kita dapati jangankan nabi usat-usat aja sebagian usat rajinnya luar biasa apalagi yang imannya seperti apa nabi ya jangankan kita bicara dari para sahabat ya sahabat yang lihat nabi nabi muridnya nabi Muhammad SAW imannya luar semangatnya luar biasa apalagi para para nabi wallah alam bisawab ya mohon maaf sebelum kita lanjutkan sebentar ada sebuah pemberitahuan Eh, kepada pemilik mobil dengan nomor polisi B 1722 EKZ kemudian eh, nomor polisi B 1562 TZY ulang-ulang lagi ulang, <laughs> ulang. ya mobil eh, e, B 1722 EKZ ya kemudian eh, B 1562 TZY agar kiranya untuk memindahkan mobilnya karena ada ikhwan yang mau keluar. Terima kasih. Mungkin uh, satu penanya langsung lagi. Baru setelah ini kita acara kuis uh, pertanyaan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya ingin menanyakan sejauh mana batasan seseorang itu boleh berkeluh kesah atau bercerita pada orang lain agar tidak dianggap sebagai mengeluhkan takdir Allah. Karena kadang seseorang itu curhat. Ulang-ulang mohon maaf Bu, dari awal saya tidak dengar. Dari awal aja. Ulang. Silakan. sejauh mana batasan seseorang boleh berkeluh kesah atau bercerita pada orang lain agar tidak dianggap sebagai e, mengeluhkan takdir Allah? Karena kadang seseorang itu curhat adalah untuk mencari dalil atau solusi yang benar menurut Islam atas permasalahan atau ujian yang dihadapi agar tidak salah langkah. Terima kasih. Tidak eh, e, mengapa seorang apa e, pertama seorang tatkala menghadapi masalah maka yang pertama dia keluh kesahkan dan dia cari solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi Yakub tatkala dia sedih Nabi Yusuf dipisahkan darinya dia mengatakan Inna ma ashku bathi wa husni ilallah. Sungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa kepada Allah minta solusi dari Allah Subhanahu. Yang kedua tidak mengapa kita bermusyawarah dengan orang-orang yang kita percaya, bukan kepada setiap orang. Ada orang seperti itu punya masalah, setiap orang eh, saya ini gini, mulai lagi saya ini gini. Dia hanya menghinakan dirinya. Dia hanya menghinakan dirinya. Cari orang yang benar-benar bisa dianggap mencari solusi. Dan tatkala menyampaikan tersebut, jangan menghindarkan diri dengan berharap misalnya uh, seperti ada nada protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan perkataan yang tegar, ya intinya menunjukkan bahwasanya saya ingin mencari solusi. Jadi beda antara mengeluhkan dengan bercerita. Ada orang bercerita dalam rangka mencari solusi, misalnya eh, rumah saya kecurian, gimana caranya bisa dapat pencuri tersebut? Tapi kalau beda dengan, waduh saya parah kemudian dicuri orang, aduh gimana ini? Misalnya itu kayak, kayak seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nadanya Allah Maha Tahu dengan hati kita. Kalau hati kita ternyata bukan dalam rangka mengeluhkan, ya takdir Allah maka tidak mengapa kita ingin mencari solusi. Namun saya ingatkan jangan cerita kepada setiap orang tapi cerita hanya kepada orang-orang yang kira-kira bisa memberi solusi kepada kita. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. E, dari penjelasan Ustadz tadi dijelaskan bahwa Nabi Musa itu diutus apakah kepada satu kaum Bani Israel ataukah memang diutus ke beberapa kaum Ustaz. Misalnya ke bangsa Kipti Mesir dan juga bangsa Madian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel dan ada sekitarnya. Di antara yang paling utama adalah bangsa Kipt. Ya. Oleh karenanya diutus utamanya langsung kepada Fir'aun. Jadi meskipun Nabi Musa asalnya diutus untuk Bani Israel, tetapi ada kemungkaran di sekitarnya. Yaitu ada orang ngaku sebagai Tuhan, maka dia juga diutus untuk e, membenarkan orang orang tersebut. Jadi kaumnya dan sekitarnya, kaumnya dan e, sekitarnya. Adapun kaum-kaum yang lain maka Allah mengutus nabi yang lain. Sudah ada tugas yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik eh ikhwah filas sekalian, eh, saatnya kita memasuki acara <clears throat> kuis atau pertanyaan dari Ustadz. Jadi silakan siap-siap untuk mendengar pertanyaan Mungkin pertanyaan sekitar materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Tafadhol. Catatan dari panitia untuk lima pertanyaan yang mudah ya. Insya Allah pertanyaan apa? Mudah. Pertanyaan pertama, siapa nama saudara Nabi Musa yang diangkat menjadi Rasul? Siapa? Harun alaihi salam. Bilang alaihi salam. Masya Allah. Pilih yang mana? <laughs> e, pertanyaan kedua yang mudah. <laughs> Siapa sih yang ngaku sebagai Tuhan itu? <laughs> Eh, terlambat yang udah di luar dari tadi. Ya Pak, silakan Pak siapa? Firaun benar. Sama aja. Pertanyaan berikutnya eh, Sebutkan ini yang susah sekarang. <laughs> Tapi insya Allah gampang. Sebutkan tiga faedah dari kisah Nabi Musa yang kita sampaikan. Banyak tadi faedah-faedah yang sebutkan. Tiga aja. Saya yang bisa jawab. <laughs> ini agak susah bukunya Ustadz Abdul Hakim Abdad ya. Karena susah maka dikasih hadiahnya yang keren ya. Tapi siapa yang bisa jawab tiga faedah Ya, silakan. Ya, coba, coba kasih pakai mic. Pentingnya kesabaran tat, dalam menjalani ketaatan kepada Allah, dalam berdakwah. Oh, ya, Kemudian eh, amanah menjaga kehormatannya ketika berhadapan dengan wanita. Iya, kalau wanita. Terus. Kemudian dia berkeluh kesah uh, hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya amanah, pentingnya sabar, pentingnya nikah, pentingnya apa? <laughs> ya. <laughs> ya benar. <laughs> Silakan. Ini hadiahnya khusus ya. Buku Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah telah datangnya zamannya. Uh, pertanyaan berikutnya, ibu-ibu nggak ditanya? Boleh ya. Ibu-ibu ada pertanyaan yang agak sulit ya uh, ada sebutkan satu saja faedah tentang kerumah tanggaan yang kita ambil dari kisah uh, Musa tadi. Ada yang bisa jawab ibu-ibu yang berkaitan dengan rumah tangga? Hmm. Silakan ibu-ibu seorang istri senangnya wajib untuk berbakti kepada suaminya melebihi orang tuanya ketika dia sudah menikah. Apa gimana ulang pelan-pelan? Seorang istri wajib menaati suaminya ketika dia sudah menikah lebih daripada kepada kedua orang oh, tuanya. Oh iya, masya Allah benar ya. Ini ada bukunya Ustaz Badrul Salam Hafizahullah Penjelasan 50 Faedah Surat Al-Ma'idah ayat 6 Nanti dikasihkan insya Allah ya Siapa yang bisa jawab lagi ibu-ibu faedah ke rumah tanggaan yang berkaitan dengan surat Al-Qasas? Masih ada faedah yang lain? Tadi sudah benar seorang istri kalau sudah menikah maka harus lebih taat kepada suaminya dalam masalah urusan rumah tangga daripada kedua orang tuanya. Baik. Ada faedah yang lain? Bapak-bapak juga silahkan yang berkaitan rumah tangga. Nah, silakan. mengutamakan akhlak dan iman saat memilih dalam memilih calon calon pasangan atau calon mertua? <laughs> Kalau calon pasangannya solehah, mertuanya pelit gimana? Pasangan ya? Oke. Benar ya? Masya Allah. Silakan. Nih. Tapi sekarang pertanyaan yang yang mudah. Ya. Masih ada tiga pertanyaan yang mudah. Uh, Tadi kita kisah Nabi Musa ini termaktub dalam surat apa? Yang sana, yang sana, yang jauh. Al-Qasas Yasin. Saya ingin tanya pertanyaan yang susah ya. Ya. Sebutkan tadi saya sebutkan tentang masalah mukaddimah dalam berdakwah. Apa dalilnya dan bagaimana sisi pendalilannya? Siapa yang bisa jawab? lagi lagi perempuan terserah. Oh, ya. Tentang mukaddimah dalam berdakwah. Ya, silakan. Pakai mic. Mukaddimah dalam berdakwah yang pertama membicarakan perkara yang disenangi dia atau sesuatu yang menjadi kebiasaan dia sehingga pembicaraan itu akan berkelanjutan dengan senang. Dalilnya? Nah, dalilnya tatkala uh, tatkala terjadi apa yang terjadi? <laughs> Silakan terus. Tatkala Allah katakan dalam surat Taha wa matil kabiyaminika ya Musa. Masya Allah sudah selesai. Masya Allah silakan. Sudah cukup. Ini bukunya Ustaz Badrul Salam, Indahnya Islam, Manisnya Iman. Ayakum. Terus pertanyaan berikutnya ada satu faedah rumah tangga tadi saya sebutkan. Masih kurang satu tentang apa namanya? Waktu uh, Firaun mau bunuh Musa kecil, si kecil Musa. Ah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam berat. Saya Ustaz ya. Alhamdulillah. Silakan. Eh, mungkin jawabannya uh, kalau segarang-garangnya laki takut sama cewek Ustaz. Takut sama perempuan. Oh. Segarang-garangnya laki-laki takut sama perempuan. Oh, segarang-garangnya laki-laki kenapa? Ya kan Firaun kan sadis Ustaz, oh, iya. ngebunin uh, uh, apa ngebunin bayi kaum yeah. Bani iya. Israel yeah. tapi tetap takut juga sama perempuan yeah. Karena itu pun dia ngalah sama perempuan ngalah juga yeah. kira Ustaz apalagi ente gitu ah itu dah iya, iya, benar Ustaz sebelum itu mau nanya Ustaz apakah Nabi Musa poligami Ustaz uh, Allah alam ya kasih Ustaz Assalamualaikum ah, Oh iya masih ada dua ini iya dua pertanyaan yang mudah insya Allah ini silakan ya Eh, tadi kita sebutkan sebutkan uh, apa ini susah tapi tidak apalah. Apa sih waktu dalil Fir'aun tatkala berdialog dengan Nabi Musa? Dia punya dua dalil untuk mematahkan Nabi Musa. Silakan. Dia bilang apa? Bahasa Indonesia apa? Yang Nabi Musa Fir'aun, Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam bahwasanya waktu kecil kamu saya pelihara. Masalah. saya kasih makan dan saya kasih segala macam iya. kenikmatan. Iya, iya. yang kedua. Sementara sudah besar kamu uh, me, meng, apa, me, menghajari saya. Iya. Dan Fir'aun uh, dan Musa mengatakan. Enggak, yang kedua dalilnya apa? Oh, yang kedua uh, Fir'aun eh, Musa Nabi Musa. Fir'aun bilang ke Musa. Yang kedua kamu begini. Apa itu begininya? Yang kedua, Fir'aun mengatakan, hmm, kamu mengajari... Bukan. Uh, mengajari... Nggak apa, udah benar, benar, benar. <laughs> Silakan. Yang kedua mengatakan kamu bunuh orang, gitu. Bunuh orang sekarang mau jadi dai. Dulu bunuh orang sekarang jadi dai. Tapi sekarang bantahannya, saya sudah sebut bantahannya. Nah, bagaimana Nabi Musa bantahnya? Bantahnya adalah untuk untuk alasan yang pertama bahwasanya andaikan andaikan Firaun tidak tidak menyiksa Bani Israel tentulah Musa Musa tidak dapat kenikmatan seperti itu. Benar. Yang kedua bantahannya? Yang kedua bahwasanya saat itu Musa masih dalam keadaan hilap Sekarang dia kembali untuk mengingatkan. Masya Allah. Benar. Sini sini dek. Kelas berapa ini dek? Hah? Kelas berapa? Udah nikah belum? <laughs> Masya Allah. Zadakallah hirsan. Ya, Masya Allah. Uh, eh, hadiah untuk beberapa orang tua yang usianya sudah di atas 70 tahun. atau yang paling tua. Siapa yang merasa dia 70 tahun angkat tangan? Ada satu orang, Masya Allah. Yang kedua, ada dua di sini. Ibu-ibu mungkin ada yang lebih 70 tahun. Ada ibu ada enggak? Ibu-ibu ada enggak? Pertanya siapa bujangan paling tua? <laughs> siapa yang paling tinggal paling jauh yang datang hari ini? Hah? Irian Jaya, Irian Jaya. <laughs> Dari mana? Dari mana? Demikian saja para hadirin dan hadirat kajian kita pada kesempatan pagi hari ini Allah catat amal perbuatan kajian kita ini sebagai amal ibadah di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.